بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر الموت وقصر الأمل berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala bab dzikrul maut mengingat kematian wa qasrul amal dan memendekkan angan-angan. Malam hari ini ikhwan rahimakumullah kita akan membahas tentang mengingat kematian dan memendekkan angan-angan yang panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Kul, segala sesuatu. Man 'alaiha, siapa-siapa yang di atasnya. Fan, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Dan yang akan tetap berkekalan adalah wajah Rabbmu yang mulia. Berkata Syekh Salim Ibnu Aid Al-Hilali hafizahullah taala, "I'lam ayuhal 'abdu annaka raji'un ila rabbik." Ketahuilah wahai hamba, sesungguhnya kalian akan kembali menemui Rabb kalian haitsu satarhalu min hadhihi dunya di zaman yaitu tatkala kalian harus meninggalkan dunia ini secara pasti fa inna nihayatal khalqi fiha al maut sesungguhnya uh, ujung atau akhir daripada makhluk adalah kematian liqaulihi ta'ala kullu man 'alaiha fan karena Allah berfirman segala sesuatu yang di atasnya akan binasa. Di atas bumi ini akan binasa. Di atas dunia ini akan binasa. Wal mautu amr nujudiyun fahuwa makhluqun. Kematian adalah perkara yang wujud, ada. Dan kematian itu adalah makhluk ciptaan Allah. Faqad qala ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala Alladhi khalaqal mauta wal hayata Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan Kematian adalah makhluk Demikian juga kehidupan Awasaitu qabdir ruhi humul malaikah Perantara yang mencabut ruh adalah para malaikat Kama qala ta'ala Sebagaimana Allah berfirman Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi bikum Katakan kalian akan diwafatkan oleh malakul maut yang diwakilkan kepada kalian. Jadi yang benar bukan Israel namanya. Yang benar namanya adalah Malakul Maut Israel yang termasyhur tentang nama malaikat pencabut nyawa adalah nama yang berdasarkan daripada riwayat-riwayat yang lemah Al-Quran mengatakan malakul maut, malaikat mat, kematian. Wa qawluhu walau taru idh tawaffal kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum Kalaulah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana orang-orang kafir diwafatkan oleh malaikat-malaikat yang memukul wajah-wajah dan punggung mereka. Menunjukkan malaikat yang akan menjabut nyawa kita. Semua yang di sini makhluk ada nggak di sini bukan makhluk? Semuanya kita adalah makhluk. Maka pasti yang namanya makhluk semuanya akan binasa. Tinggal waktunya aja yang tidak kita tahu. Dan dimanapun kita nggak tahu. Apakah di laut, pas mancing, mati kita, atau di darat, atau di udara ketika naik pesawat, atau ketika di hutan, atau tenggelam atau terbakar, tertimpa gedung, reruntuhan. Macam-macam. Gempa, angin puting beliung, semuanya adalah perkara-perkara yang siap mencabut nyawa makhluk ini, manusia. Walaupun pada hakikatnya malaikat maut lah yang mencabut nyawanya. Sebabnya banyak, terbakar dan seterusnya, tenggelam. Tapi pada hakikatnya ruh itu dicabut daripada badan ini itulah kerja malakul maut. Walakin al mumit al hakikati Allah. walaupun yang sebenarnya mewafatkan adalah Allah. Kata Allah, Allahu yatawaffal anfusa mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika datang kematian menyebutnya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan dia pula yang mewafatkan jiwa ketika tidurnya. Maka tidur itu dalam Al-Qur'an juga disebutkan wafat. Wafat kecil, akhul maut, saudaranya kematian. Dan tengok orang tidur itu kayak orang mati dia. Antum panggil nggak saat nggak dengar, kadang digoyat-goyat gini nggak bangun, Ya berapa banyak orang-orang yang tidurnya pas kayak mati. Rumah runtuh pun dia nggak tahu, nggak sadar. akul maut. Kata Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa ketika datang kematian menjemputnya. Wallati lam tamat fi manamiha. Demikian juga jiwa yang diwafatkan dalam tidurnya. Fayumsikul ladzi qadha alaihi al-mauta. Maka dia pegang ruh pada jiwa yang Allah tetapkan kematian padanya wa yursilul ukhra ila ajalin musamma adapun ruh orang-orang yang yang tidur Allah kembalikan lagi ke dalam tubuhnya sampai pada jangka waktu telah ditentukan jadi kita nggak tahu ketika antum tidur ruh antum sebagian tercabut kata Allah yursilul ukhra kemudian Allah kirim yang lain yakni yang dalam wafat yang wafat dalam tidurnya fayursil ukhra ila adalil musamma sampai pada jangka waktu yang ditentukan Allah swt. Maka jangan heran anda kata azab kubur, fiksa kubur, dahsyatnya azab kubur. Jangan heran. Antum ketika tidur aja nggak tahu ketika kita lihat orang seolah-olah terbaring padahal dia dalam tidurnya dikejar-kejar hantu, dikejar-kejar binatang buas lari ke jurang, jatuh ke jurang, tenggelam eh, laut, laut dalam lautan, sakit-sakit badannya dalam tidurnya. Antum lihat dia terbaring nyaman tentram, paling-paling gelisan sedikit. Padahal dia mau dimakan serigala dan seterusnya. Demikian juga azab kubur. Jadi nggak bisa dicerna dengan akal. Antum pasang pun kamera dalam kuburnya, perhatikan jenazah itu, begitu aja dia. Fir'aun sekarang yang ada dimumikan itu di di Mesir sana, Allah katakan dalam Al-Quran hamba-bi وَحَقَّ su'al adzab." An-nar yu'raduna 'alayha عَلَيْهَا wa وَعَشِيًّا Layaklah bagi keluarga Fir'aun neraka, eh, azab yang bersangatan mereka disiksa pagi dan sore hari dalam malam barzakhnya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun al adzab. pada hari kiamat campakkan semua keluarga Fir'aun ke neraka yang azab ke neraka yang bersangatan azabnya dia disiksa tapi anda nggak tahu orang kafir itu yang antum lihatlah orang-orang kafir yang dikasih apa namanya balsem apa namanya itu balsem ya dua hari tiga hari nampak seolah-olah senyum <laughs> dia dalam dalam petinya wallahi diazab ya masukkan kuburnya azab. kalaupun nggak dikubur tapi azab dibakar orang-orang tertentu agama tertentu dibakar dikremasi jangan dikira kok dari kremasi gimana lagi mazhabnya itu pekerjaan Allah swt Allah mampu mengadab walaupun kata Imam Tuhawi ketika orang dalam alam barzah yang lebih terasa adalah ruh diadab bukan badannya. Dalam kehidupan dunia yang paling terasa diadab apa? Badan. Kalau antum dipukuli orang buk buk buk, ruh antum nggak begitu terasa. Tapi yang menderita badan bengkak-bengkak biru-biru. Ya, ketika di alam barzah, walaupun badan turut merasakan sakitnya ruh diadab, yang tapi yang paling dominan adalah roh. Kelak di hari kiamat Allah sempurnakan. Semua fisik kita, badan kita dan ruh kita diadab dengan sempurna atau diberikan nikmat dengan sempurna ketika di alam akhirat. Jadi bukanlah perkara aneh mengenai adab kubur, ya. Walaupun kita nggak perlu mengambil dalilnya dari kisah-kisah di apa majalah Hidayah atau di mana di televisi apa namanya itu rahasia ilahi nggak perlu. Cukup daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala Naam. Berkata Syekh Salim sebelumnya, "Fa idza istaqarra al-'abdu fi daril khuldi." Jika telah tetap hamba di negeri yang berkekalan, negeri akhirat. Karena negeri kita ini bukan negeri kekal, negeri sementara, ini kampung kita sementara. Bukan ini yang kekal, semua kita akan tinggalkan kampung kita ini. Kau antum akan tinggalkan Batu Haji, tinggalkan Batam Center, tinggalkan Batam, semuanya kita akan tinggalkan. Walaupun nanti mungkin antum terkubur di mana maunya, Tamiang atau di Nongsa, tapi yakinlah itu semua bukanlah kampungnya. Kuburan itu bukan kampung abadi. Dia pun kampung persinggahan. Dari mana kita dapatkan? Allah katakan al-hakumut takatsur. Artinya apa? bermegah-megahan telah membuat kalian lalai ya hatta zurtum al makabir sampai kalian mengunjungi menziarahi mendatangi kuburan yang namanya menziarahi pasti akan ditinggalkan itu menunjukkan alam barzakh bukan pula pemberhentian terakhir dia pun alam sementara ya alam merupakan jembatan antara alam dunia dengan alam akhirat alam barzakh Walaupun di sana telah tampak benar-benar tampak segala macam bentuk mukaddimat hari akhirat. Imma antum azab atau dapat nikmat sudah mulai tampak di sana. Mulai berlaku siksa kubur atau nikmat kubur sudah mulai berlaku di sana. Tapi dia belum lagi negeri akhirat. Bukanlah dia kampung abadi. Dari mana diambil? Dari kata-kata hatta zurutum. Sampai kalian menziarahi kuburan. Maksudnya apa? Sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Terkubur. Kata-kata ziarah menunjukkan dia bukanlah tempat abadi. Alam barzah adalah merupakan persinggahan pula. Setelah alam dunia ini. Untuk menuju alam akhirat itulah yang disebut dengan nama darul khuldi. Imma ila jannatin na'im atau ila naril jahim. Dan kampung di sana hanya dibagi dua kampungnya. Kok di sini banyak? dunia ini banyak. Ada center point kelasnya, ada batu haji, macam-macam, kelasnya lain lagi, ada kampung, macam-macam. Tapi di negeri akhirat kampung cuma dua aja, nggak payah ngapalnya. Imma ila jannatin na'im au ila naril jahim. Kalaulah kampungnya bukan ke surga yang penuh dengan kenikmatan, negeri penuh kenikmatan, jannah hatinya adalah kebun asalnya. Karena surga bagaikan taman-taman yang dipenuhi oleh pohon-pohonan yang rindang, yang indah, ada air sungai di bawahnya mengalir, semua, semua pepohonan tersebut memiliki buah-buah yang masya Allah sempurna, buahnya nggak perlu manjat antum jatuh, cukup dipetik sambil tidur pun bisa. Itu surga. Semua kenikmatan di sana ada. Khamar yang diharamkan di sini di sana dihalalkan. Lagu yang diharamkan di sini di sana dihalalkan. Yang nyanyinya bukan bidonita wanita yang dan billah. Setengah telanjang, para bidadari. Allahu akbar. Ya. Subhanallah. Yang jikalah mereka keluar sekarang, Masya Allah. Bumi ini bercahaya. Kata Allah, hurun maksuratun fil khiyam. Para bidadari yang mereka itu ditempatkan di tenda-tenda Tenda surga bukan tenda sebagaimana di bumi ini. Ikhwan rahimakumullah. Itu semua darun naim. Kalau bukan kampung itu yang merupakan kampung antum, wa dan billah, maka pilihlah kampung kedua. Wala haula wala quwata illa billah. Apa namanya? Darul Jahim. Negeri penuh dengan azab. Kalaulah di surga antum minum, Masya Allah. Sungai-sungai yang terbuat dari madu, sungai yang terbuat dari susu, sungai yang terbuat daripada khamar. Anda yang ke neraka jahanam wasuku ma'an hamima. Mereka diberikan minum dengan paksa air mendidih yang panas menggelegak. Faqatta'a ahum Maka terbelah-belahlah, terputus-putuslah, terburailah isi perut mereka. Allah musta'an. Antum minum air menggelegak di dunia aja hancur, apalagi di negeri akhirat. Makanannya apa makanannya? Buah zakum, Allah al-musta'an. Ka'annahu ta'amul ka'annahu ru'usu syayatin, besarnya sebagaimana kepala syaitan. Baunya wa'iyadzan billah, busuknya wa'iyadzan billah, itu yang disumbatkan ke mulut orang-orang ahli neraka. Pakaiannya min qatiran wa taghsha wujuhahum nar. Kalaulah di surga pakaiannya min sundusin khudrin wa istabrak, sutra sutra hijau, sutra yang tebal, yang tipis. Di neraka Allah musta'an min qatiran. Dipakaikan baju yang dituangkan daripada air timah dan tembaga yang meleleh, itu pakaiannya. Bayangkan air timah itu gimana kok dituangkan di badan kita. Itu pakaian antum, bahannya itulah. Allah musta'an. Darun jahim. Negeri penuh dengan azab. Kulit antum bentar-bentar habis. Kullama nadid juluduhum badalnahum julun ghairaha. Tiap kala kulit itu terbakar, kami gantikan kulit yang baru. liyadzuqul azab agar mereka merasakan pedihnya azab. Dikatakan di sini kulit karena kulitlah yang merasa. Orang kalau anda kata nggak ada kulit nggak lagi bisa merasa. Nggak bisa merasa panas dingin. Yang merasakan panas dingin adalah kulit. Karena itu Allah katakan tiap kala kulit mereka udah hangus terbakar diganti kulit baru. Gara-gara ayat ini sebab seorang ilmuwan dari negeri kufar, dari negeri Thailand masuk Islam. Dia pelajari sih memang ternyata kulit inilah yang merasa. Dengan itulah dia merasakan panas dingin. Dia berpikir ketika ini kenapa harus kulit? Karena Allah tidak ada kulit, nggak dirasakan cadar. Antum itu karena ada kulit merasa panas dingin. Kulit inilah yang merasakan. Itulah ikhwan. Sekelumit kisah tentang Darul Jahim, wa'iyadhan billah Apinya aja Masya Allah. Termi bisharorin kal qasar. Pecahan-pecahan apinya. Apa kita bilang? Pecahan api itu apa namanya? Percikan-percikan apinya. Kal qasar. Sebesar istana. nggak tahu kita istana mana. Apakah gedung putih atau... Itu pecahan apinya. Mana lagi api intinya itu? Karena api dunia ini semua hanyalah satu bagian dari 70 sekian bagian daripada api neraka. wajah dan bila, Allahumma musta'an. La hawla wa la Nasallallahu salamatul afiyah. Kembali kepada pangkal kajian kita. Ji'a bil mauti ala surati kabshin. Ketika orang-orang telah kembali ke kampung abadinya, imma ila jannatin na'im wa imma ila daril jahim. Allah bukan ke surga yang penuh kenikmatan, ke neraka yang penuh azab, setelah semua klub kembali masing-masing ke kampungnya, ya, Ketika itu ji'a bil maut, didatangkanlah kematian ala surati kabshin dalam bentuk kambing dan Allah Maha Kuasa menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Kematian orang nggak pernah tahu bagaimana bentuk kematian, apa warnanya nggak tahu. Tapi dia makhluk Allah ciptakan. Pada hari kiamat ketika semua ahli surga telah masuk surga, ahli neraka telah masuk neraka, masing-masing ditutup. Ketika itu datangkanlah kematian. Makhluk yang bernama kematian. Allah buat dalam bentuk kambing fayuzbah ala mar'an wa masma' ahl jannati wan nar. Di tengah-tengah surga dan neraka disembelihlah kematian ini yang ter, yang terbentuk dalam bentuk apa? Kambing disembelih. Kemudian ketika itu hasba ma warada al khabar al sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih. Setelah itu dikatakan kepada ahli surga, "Ya ahlal jannati khuludun la maut. Wahai ahli surga, kekal selama-lamanya, nggak akan ada lagi mati, kematian dari potong. Maka mereka pun bergembira. Namanya kenikmatan, kalaulah ada akhirnya, hilang kenikmatannya, ya kan? Antum kenikmatan dunianya ada akhirnya. Makan kenikmatannya kapan akhirnya? Kenyang. Ya, semua kenikmatan di dunia ini ada akhirnya. Semuanya makan, minum. Ya dan bila ya orang-orang penzina menikmati zinanya berapa saat lah? Satu jam, setengah jam, sepuluh menit. Habis itu lepas, habis. Ada semua akhirnya kenikmatan. Kenikmatan jabatan itu ada akhirnya. Kekuasaan, kenikmatan harta ada akhirnya. Tapi kenikmatan yang tidak ada akhirnya itulah kenikmatan yang hakiki. Dialah kenikmatan di surga. Dikatakan kepada surga, ya ahlal jannah. Wahai ahli surga, khuludun la maut. Kekal, enggak ada lagi kematian. Ya ahli nar, khuludun la maut. Kekal, enggak ada lagi yang namanya kematian. Maka semakin mereka menjadi gundah dan gulana. Kalaulah penderitaan ada akhirnya, masih ada harapan. Mereka masih bertahan. Demikian juga ikhwan, di dunia ini pun penderitaan pasti akan berakhir. Maka orang yang dalam keadaan menderita bersabarlah antum semua. Insyaallah ada akhirnya. Ya kan Pak Salehin? Minimal meninggal akhirnya. Minimal. Maksimal minimal. Separah-parah pun penderitaan itu akhirnya adalah kematian. Inilah yang kita bahas. Dan kebanyakan antum jika hitung-hitung hidup di bumi ini lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan dibandingkan cobaan berupa apa namanya penderitaan. Kata kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra." Wa inna ma'al usri yusra. Fa inna sungguhnya ma'al usri diiringi eh, datang setelah al-usri kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah kesulitan ada lagi kemudahan. Berkata Ibnu Abbas tidak akan mungkin dapat dikalahkan dua kesenangan Ya, dua kelapangan dengan satu kesulitan. Kadang kesulitan satu aja. Al-usri. Yusranya dua kali. Begitulah kehidupan dunia ini. Maka kantum dalam kesedihan, ingat-ingatlah ketika kantum senang, lebih banyak senangnya. Insya Allah akan terhibur. Ya kan mengerti? Insya Allah. Nah. ولذلك فالموت ليس بعدم محض ولا فناء sarf yang namanya kematian bukanlah tidak ada bukanlah sesuatu yang tidak ada sama sekali tidak pula yang dia akan e, fana berkekalan selama-lamanya enggak akan ada masanya kematian itu pun mati dia habis riwayatnya wa innama huwa inqita'un inqita'u ta'alluqir ruh bil badan kematian itu adalah proses terputusnya hubungan antara ruh dengan badan Wa hailatu bainahuma. Wa hailulatun bainahuma ala suratil ma'hudah. Di mana ruh dipisahkan daripada jasadnya dalam bentuk yang telah dipahami. وتبدل حال وإنما هو انقطاع وتعلق الروح بالبدن وحيلة بينهما على الصورة المعهودة وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار Yang namanya roh itu sebenarnya adalah merupakan lepasnya roh itu adalah merupakan pindahnya dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu keadaan kepada keadaan lain. Roh itu sebenarnya pindah-pindah dia. Dari alam roh pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzakh, dari alam barzakh pindah, dia pindah-pindah. Roh. Yang namanya mati ketika roh itu masuk ke dalam badan. Setelah itu diputuskanlah hubungan antara keduanya itulah kematian. Ketika di alam dunia ini. فمن علم ذلك كان الموت أقوى داع له لإحسان العمل وعدم الغرور وقص العمل kalau Allah semua sudah tahu itulah dia kematian maka hendaklah kematian merupakan faktor terbesar membuat orang harus berbanyak-banyak buat ihsan dan tidak tertipu dengan amalan-amalannya dan memendekkan angan-angannya. Jangan panjang-panjang kali angan-angan. Membuat orang tergila-gila mengejar angan-angannya sementara kematian lebih dekat daripada urat nadinya. Allah musta'an. Wal amalul madzmum huwa taswif. Dan yang dilarang angan-angan yang dilarang adalah at-taswif, menunda-nunda Ma'al idman al maksiyah dan dia terus berbuat maksiat, kecanduan buat maksiat. Mau tobat nantilah, besok pagi ajalah. Wa ta'khiri taubah, mengakhirkan taubat. Wastamanni 'ala Allahil amani. Banyak kali berandai-andai semoga Allah mengampuniku, semoga Allah merahmatiku. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi terus dalam maksiat dan enggak bertaubat. Yang menghalangi manusia dari bertobat adalah taswif, menunda-nunda tobatnya. Besok pagi aja lah aku mulai sholat. Siapa yang mengetahui besok pagi dia udah meninggal sebelum sholat? Besok itu bukan milik kita. Siapa yang bisa memastikan besok kita hidup? Qala Allah Ta'ala Allah berfirman Kullu nafsin dha'iqatul maut Kullu nafs Setiap nafs jiwa Dha'iqatul maut akan merasakan kematian Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah sesungguhnya akan diberikan kepada ganjaran dengan apa yang akan perbuat pada hari kiamat. Ganjaran yang kita buat sekarang antum sholat, ngaji, berinfak, sodako, membantu manusia, berzakat, tiga kebaikan. Kapan dituainya? Di akhirat. Kebalikannya, keburukan yang kita buat, maksiat yang kita buat juga akan dituai di sana. Dan sebelum di akhirat semua manusia diazab atau diberi nikmat dalam alam dunia ini. Ahli maksiat diazab dengan penderitaan yang dirasakan di dunia. Kegundahan, kegulanaan, hati yang sempit, perasaan yang tidak tentram, belum lagi nanti penyakit yang datang menimpanya dan seterusnya diazab. Ahlu ta'ah sebelum masuk surga dunia semasuk surga akhirat pun telah masuk ke surga dunia. Apa itu surga dunia? Ketentraman jiwa, ketenangan, dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ahlu ta'at. Maka ahlu ta'at, apapun musibah menimpanya akan di akan dihadapi dengan tentram dan tenang. Ahlu ta'at. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala apa yang kurang daripada azab? Ibnu Qayyim di penjara satu tempat ke tempat dibuang satu tempat ke tempat lain dilarang berbicara dilarang memberikan kajian semua dibuat tapi apa kata dia Mada yaf'alu a'da'u bi? Apa yang mau dibuat musuh-musuhku kepadaku? Qatli syahadah. Kalaupun mereka bunuh, semoga syahid. Kalau aku dibuang, kuanggap itu adalah piknik. Kalaupun aku itu dipenjara, kuanggap itu tempat dan waktu berkhulwat dengan Tuhanku. Inilah orang-orang yang ahlu ta'ah. Yang telah masuk ke dalam surga dunia. Sebelum masuk ke dalam surga akhirat. Maka kata Ibnu Qayyim, yang tidak pernah merasakan nikmatnya surga dunia, haram masuk surga akhirat. Apa itu surga dunia? Ketentraman jiwa, ketenangan hati, kenikmatan batin yang dirasakan. Walaupun terkadang nampaknya kehidupannya biasa-biasa, tentram tenang. Walaupun tidak ada padanya tanda-tanda kekayaan, tentram tenang. Kalaupun dalamnya ada kekayaan, tetap tentram tenang. Karena namanya ketentraman jiwa tidak milik orang-orang miskin atau orang kaya, lebih milik orang-orang beriman, ahlu taqwa, ahlu salah, Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Sesungguhnya akan diberikan kepada ganjaran pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa urkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka dialah yang benar-benar telah beruntung. Semua keberuntungan di dunia semu, antum beruntung berdagang semu, semua keberuntungan kita, kita dapat di dunia ini semu akan ada batasnya dan akan ada akhirnya. Dan siap-siaplah orang-orang yang beruntung ada suatu masa dia merugi. Itu merupakan konsekuensi dunia. Nggak ada pedagang dari semenjak lahir dia berdagang sampai matinya beruntung terus nggak pernah. Pasti ada masanya rugi. Ya, nggak sempurna dia. Tapi kerugian di dunia ini dapat dikejar. Ya, keberuntungan yang terluput pun dapat diusahakan, tapi namanya negeri akhirat. Jika dia luput daripada keberuntungan, naudzubillah, selesai perkaranya. Nggak akan dapat dia kejar. Antum rugi sekarang di dunia ini, mungkin besok beruntung, lusa, tahun depan. Tapi kok rugi di akhirat, nggak ada keberuntungan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Faman zuhzi 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dari neraka, dimasukkan ke surga, dialah yang telah beruntung. Itulah keberuntungan yang hakiki. Karena dia keberuntungan yang berkekalan. Kata Allah, mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidak adalah kenikmatan dunia ini kecuali mata' perhiasan, kenikmatan al-ghurur yang menipu belaka kenikmatannya menipu, keindahannya menipu semua, nggak ada itu. Semua harta menipu semua, wanita menipu semua. Tentang artis itu cantik-cantik, masya Allah, tapi hidup mereka bikin neraka, dan bila. Allah musta'an. Orang-orang kaya itu hidup bagi ke dalam neraka. Mau tidur aja pun payah. Harus makan pil tidur dulu. Antum nggak payah pakai pil tidur tidur sini kayaknya. Itu orang kaya. Allah musta'an. Naam. وقال ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." dan tidaklah jiwa mengetahui apa yang diperbuat besok. Maksudnya apa ya Kwan? Ketentuan di tangan Allah. Antum merancang hari ini besok mau buat ini belum tentu antum buat. Gak tahu. Wa ma tadri nafsun ma bi ayyi ardin tamut. Tidaklah ada jiwa yang tahu di mana bumi di bumi mana dia meninggal. Gak ada yang tahu. Tapi pasti Apakah di Medan nanti meninggal apakah di Batam, di Jogja, nggak ada yang tahu. Kalaupun di Batam di mana dikuburkan pun nggak tahu, di mana meninggalnya nggak tahu. Tapi pasti dia datangnya. Kata beliau, "Hadhihi ayat ayatu hujjatun 'al musawifin. Ayat ini adalah merupakan teguran bagi orang-orang yang terus-menerus menunda-nunda bertaubat besok aja nantilah pulang haji, nanti kalau udah haji dulu, nantilah kalau udah tua. Ini ayat ini merupakan cemeti bagi mereka. Nggak ada yang tahu kapan dia mati. Kenapa kau katakan nanti? Nanti bukan milikmu, milik Allah swt Kata beliau, ya yaqulu ahaduhum atubu ghadan atubu ba'da ghad besok ajalah aku tobat lusa ajalah aku tobat wa man yamliku ghadan au ba'da ghad padahal siapa yang yakin mampu memasuki hari besok atau lusa Siapa pemilik hari besok? Bukan dia yang milik yang milik hari tersebut. Allah Subhanahu taala. Pemilik hari besok Allah, pemilik hari lusa Allah. Jika Allah berkehendak, seseorang tidak memiliki hari itu besok, enggak merasakannya bisa. Subhanallah. Yang tengok gempa yang di mana itu barusan ini dengan tsunami mentawai malam hari berapa banyak korban nggak ada yang tahu Allahu Akbar Lalu kita nggak tahu malam hari kita tidur nggak tahu apa terjadi. Allah mustahil nggak tahu kita. Jangan-jangan besok kita nggak lagi lihat dunia. Semua di, di atas kuasa Allah SWT. Dia kirim angin puting beliung, runtuh rumah-rumah, timpah. Atap-atap tuh nimpah tuh, Gampang kali kalau mati itu. Maka kadang kita aneh melihat sebagian orang. Jogja gempa, jangan ke Jogja lah. Sana selalu gempa. Sumatera Barat selalu gempa, jangan ke sana lah. Sini aja di Batam nggak pernah gempa, nggak pernah tsunami, nggak pernah apa. Banyak juga di Batam orang mati. Tabrakan tiap hari. Korban tabrakan tiap hari. Mati juga ada. nggak kena angin puting beliung, nggak kena tsunami. Kematian di tempat itu akan menjemput antum. Jangan antum kira supaya aku nggak mati-mati di kamar ini aja lah keluar nanti tabrakan, naik pesawat nanti jatuh, naik kapal tenggelam, di rumah aja lah. Di rumah banyak orang yang mati di rumah, ditimpa habis. Ya. Allah musta'an. وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Berkata Allah tabaraka taala, maka ketika telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan. Tidak akan pernah mereka mampu mengundurkannya walaupun saat. Wala yastaqdimun, tidak akan pernah pula mampu memajukannya. Setiap kita ikhwan telah Allah berikan umur yang terbatas yang kita nggak tahu. nggak tahu. nggak akan pernah kematian itu mendahului ataupun belakangan, tetap pada waktunya. Dan semua kita nggak tahu di tangan Allah rahasia umur itu. Yang jelas, semakin datang hari, berarti semakin berkurang jatah umur kita. Ya, ada yang di Batam ini udah 8 tahun. Ada yang udah 10 tahun. Ada yang 12 tahun. Berarti semakin sedikit sisa umurnya di Batam ini. Ya. Setiap orang menuju kematian. Kita ini semuanya menuju kematian. Enggak pun diponis dokter, engkau sebelum lagi mati, semua orang akan mati. Kadang-kadang yang ponis itu mati duluan. Berapa banyak pasien diponis dokter mati dalam seminggu. Lebih dulu dokternya mati, dia panjang umurnya bertahun-tahun. Bukan milik dokter kematian. Tapi yang jelas setiap orang berjalan menuju kematian. Hana, antum, nahnu, kulluna jami'an. Antum perhatikan dulu ada kawan-kawan kita yang ikut ngaji sama-sama kita. Sekarang nggak bisa lagi ngaji. Di sana tempatnya di Tamyang sana. Semoga Allah merahmatinya. Ada kena tabrakan macam-macam. Ada ustaz-ustaz kita yang dahulu ngajari kita, sekarang sana tempatnya. Rahimahullah taala. Dan kita nggak tahu. Kapan kita nyusul mereka nggak tahu. Apakah besok, lusa yang yang penting pasti. Ada kawan-kawan kita yang mungkin tahun kemarin masih Idul Adha sama kita. Tahun ini udah nggak ikut Idul Adha lagi. Orang kampung antum mungkin ah, raya tahun lalu masih ada, sekarang ah, raya sekarang nggak ada. Makanya perkara kematian adalah yang perkara yang pasti semua orang berjalan menujunya. Yang penting kita siapkan adalah bekal yang kita bawa setelah meninggal. Nggak usah antum sibuk mikirkan akhirnya setelah ini stres di rumah. Kapanlah kematian ini? Kapan? Nggak perlu. Berbuat aja amal salih. Kerjakan dia perintah jauhi larangan. Itu aja bekal antum. Gak perlu sibuk antum habis murung semua. Nanti sempat gak aku nikah ya? Jangan-jangan kematian jemputku ini Sempat gak nikah lagi nih ya? Jangan-jangan kematian menjemputku. Udah, pokoknya setiap orang pasti akan mati. Jangan pikirkan itu yang pikirkan adalah bekal yang antum bawa. Bekal yang kita bawa. Waqala ta'ala Berkata Allah Ta'ala Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum. Janganlah harta kalian melalaikan kalian. Ya, bagaimana kok kami nggak punya harta Ustaz? Wala auladukum, jangan pula anak-anak kalian. Menunjukkan bahwasanya bukan hanya harta yang melalaikan, anak-anak pun bisa melalaikan. An dzikrillah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah, mengerjakan salat, mengerjakan perintah Allah, Jangan dibuat lalai dengan harta. Sibuk bisnis ngaji pun nggak lagi sempat. sholat pun nggak sempat berjamaah. Sibuk dengan bisnisnya ngilang. Hati-hati antum ya bisnismen-bisnismen ini. Ya, jangan sampai antum dilalaikan dengan bisnis antum daripada mengaji, daripada sholat jamaah, kebaikan-kebaikan. Nggak ada semua yang antum kejar itu. Semua akan ditinggalkan. Udah payah-payah antum tinggalkan harta banyak-banyak untuk istri. Besok lusa dikawini orang istri antum. Pindah tangan semua harta yang antum cari, cari itu. Pikirkan lagi baik-baiklah. Ya kan? Semua pindah tangan, udah. Besok selepas selepas masa idahnya, enjoy dia nikah sama yang lain. Harta yang antum semua cari pindah tangan. Tanpa payah-payah dia dapat dah. Subhanallah. Waman yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, yang lalai, dilalaikan dengan hartanya, dan anak-anaknya, itulah orang merugi. Bukan orang yang punya harta banyak yang beruntung. Ya. Tapi orang beruntung adalah orang yang tidak lalai dengan hartanya. Kalau Anda yang kata hartanya banyak enggak lalai, alhamdulillah. Fabiha wa ni'mah. Karena banyak juga orang-orang yang Allah berikan kepadanya yakni dunia terbentang, hartanya banyak tapi enggak lalai. Nggak peduli kali sama hartanya bertambah, berkurang. Dia nggak peduli kali mengeluarkan hartanya untuk sodako, infak, bantu orang. Nggak peduli kali dia. Alhamdulillah. Tapi sempat lalai. Dan kebanyakan orang ketika gila harta menjadi kikir. Hati-hatilah antum, jangan jadi orang kaya. Semakin kaya orang, semakin kikir. Illa man rahimallah. Kecuali yang Allah rahmati. Wa qalilun mahum, sedikit mereka. Tengok aja lah. Tengok orang-orang di kampung antum yang udah sekarang jadi kaya. Tengok orang-orang samping kiri kan nanti udah jadi kaya. Semakin kaya semakin kikir. Semakin payah antum minjam pun payah. Bukan minta, minjam pun payah. Kecuali Allah rahmati karena berterasa di berat mencari uang, maka berat pula mengeluarkannya. Allah musta'an. Kata Allah Subhanahu taala, wa anfiqu mimma razaqnakum dan infakkanlah dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Menunjukkan rezeki itu nggak harus infakkan semuanya. Min di sini litab'id dari sebagian rezeki. Allah nggak perintahkan antum semua infakkan. Allah tahu manusia itu mabniun 'ala syuh, dibangun atas kekikiran, makanya Allah nggak minta semua harta kita. Andai kata Allah minta semua harta kita, kata Allah, tabakhalu. Kalian akan menjadi kikir. Allah minta sebagian saja. Ya, itu pun sebagian kecil. Kalau dapat yang receh-receh itu infakkan. Ya, uang-uang yang apa itu yang warna-warna biru itu jangan, apalagi yang merah jangan. Subhanallah. Kalau anda kata udah pernah salah masuk, termasuk yang merah, wih, antum aduh, gimana ngambilnya ini? manusia subhanallah. Padahal itu yang berlipat ganda jadi 700 kali lipat bahkan berlipat-lipat. Subhanallah. Kata Allah SWT, Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan sebagian yang Allah berikan kepada kalian. Sebelum datang kepada kalian, kepada salah seorang kalian kematian. Sekarang masih hidup, banyak-banyak infak. Itu banyak tempat-tempat meninfakkan itu. Lapor aja antum nanti sama ikhwan-ikhwan sini. Banyak yang membutuhkan infak-infak itu. Sebelum antum mati, infakkan. Tentu dahulukan prioritas yang wajib anak, istri, orang tua. Itu yang wajib lebih dahulu. Fayaqula Rabbi. Ketika jiwa ini telah mati, batang kematian, atau dalam kondisi sakarat, barulah dia berkata, Rabbi, takdirnya ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa tidak aku berikan aku tempo sedikit? Berikan aku tunda, berikan aku umur yang panjang dikit aja fa'asaddaqah. Pasti aku janji akan bersedekah. Wa aku minas salihin. Janji aku akan berbuat saleh ya Rabb. Akan kerjakan perintah-perintahmu. Akan tidak aku tinggalkan sholat lima waktu. Akan berpuasa ketika Ramadan. Janji ya Rabb. Janji, janji. Berilah aku tempo sedikit. Itu ketika kapan? Ketika udah mati. Sekarang masih banyak waktu. Allahumma musta'an. Syaitan akan membisikkan, eh kamu masih muda. Kapan lagi waktunya hura-hura? Kok udah kamu tua-tua bungkuk-bungkuk, mana bisa lagi hura-hura happy-happy? Gak ada anak gadis yang mau sama kau lagi. Sekarang waktunya ini. Ya, Allah musta'an. Godaan. Nanti aja kau pergi aja itu pulang aja baru bertobat. Nanti aja lah, nanti aja lah. Ini bisikan-bisikan syaitan. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha dan tidak akan pernah Allah akhirkan jiwa ketika telah datang ajalnya. Enggak ada yang makhluk yang datang malaikat maut akhirnya dia katakan tunda sebentar, enggak ada. Enggak akan bisa ditunda. Wallahu khabirun bima ta'malun dan Allah Maha mengetahui apapun yang kalian perbuat. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahaduhumul mautu Qala Rabb, qala Rabbirji'un. Tatkala telah datang kepada salah seorang mereka kematian, qala. Maka ketika itulah mereka baru berkata, yang sudah mati ini baru berkata, Rabbirji'un. Ya Rabb, kembalikan aku lagi. Kemana? Ke dunia. Sekarang antum di mana? Di kubur apa di dunia? Antum sekarang di dunia. Jangan sampai ini kita ucapkan ketika kita mati. Sekarang waktunya untuk beramal. Jangan sampai nanti menyesal. Udah mati baru kita katakan Rabbirji'un. Ya Allah balikkan lagi aku kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fi tarak. Semoga aku akan berbuat amal salih. Sisa umurku. Udah mati nggak lagi sisa umur? Umur telah selesai. Sekaranglah umur masih ada. Maka bertaat, berbuat taatlah. Rajinlah beribadat, banyaklah berzikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha." Itulah kalimat yang dia katakan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'thun. Di belakang mereka telah ada barzakh, binding pemisah Sampai hari kiamat nggak akan bisa lagi orang-orang dalam alam roh, dalam alam barzah pindah ke alam dunia. Ada dinding pemisah. Maka kata-kata barzah dalam bahasa Arab artinya adalah dinding pemisah, pembeda. Alam barzah, alam misalkan antara alam dunia dengan alam kubur. Itulah alam barzah. Nggak bisa lagi orang yang udah meninggal kembali ke dunia. naudzubillah Nggak ada ceritanya. Kecuali di film-film itulah jadi pampir lagi dia reinkarnasi kulu kadib dusta semua itu ada lagi jadi penasaran jadi kuntilana, jadi kuntilma macam-macam kan jadi pucung kulu kadib udah mati selesai nggak akan ada lagi bisa kembali kalau bisa kembali pucung itu kan banyak sholat dia ya kan selesai perkaranya Faidha nufikha sur. Tatkala ditiupkan sangkakala. Ya, ada orang kurang kerja, kurang kerjaan mengatakan ini menunjukkan bolehnya musik. <laughs> kurang kerja itu. Ini trompet. Kalau dilarang nggak akan mungkin dia tiup. Allah perintahkan <laughs> malaikat Israfil tiupkan sangkakala. Nauzubillah min dzalik. Dikira sangkakala Israfil sama dengan musik dia. Subhanallah. Fa'idha nufi fisur. Jika telah ditiupkan di cangkakala. Dan antum harus paham. Harus tahu. Sekarang ini ketika saya ngomong. Israfil telah meletakkan di bibirnya cangkakala. Bahkan bukan sekarang ini. 14 abad, 14 abad yang silam. Ketika Rasulullah berkata, ya, kalau saja orang ini tahu bagaimana Israfil telah meletakkan di, di bibirnya itu trompet siap dia tiup. Dia khawatir terlambat. Ketika Allah perintahkan terlambat, maka standby dia. Masya Allah. Jangan antum kira Israfil lalai tidur, tuh. la haula wala quwwata illa billah. Standby ikhwan. Dia tiupkan, selesai semua. Berapa kali tiupan? Dua kali tiupan. Tiupan pertama habis hancur binasa semuanya. Fa idza nufiqa fi sarf fa sa'iqa man fis samawat wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiupkan sekakala binasa, hancurlah semua yang di langit di bumi kecuali Allah kehendaki. Menunjukkan ada yang hancur. Ya. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka seketika mereka semua dibangkitkan saling melihat satu sama lainnya. Dua kali tiupan. Allahumma musta'an. tengok tengoklah gunung Merapi itu, itu dahsyat kali. Udah kata orang udah dahsyat kali ya. Satu gunung dan dia belum tumpahkan semuanya. Sepertiganya aja nggak ada. Bagaimana kok sempurna dia tumpahkan semua? Berapa radius itu? Itu kalau satu gunung. Udah kacau balau itu kota Jogja. Kalau seluruh gunung. Allah musta'an. Fa'idhal jibalu suyirat. Ketika gunung semua goncang, hancur semua. Allah musta'an. Binasa gunung kata Allah bakal farashil mabthuth. Gunung-gunung itu semua bagaikan kupu-kupu berterbangan. Ketika kiamat datang, bukan dia meledak. Masya Allah. Untuk bayangkan bagaimana kupu-kupu penerbangan Kayak itulah gunung. Gunung aja kayak kupu-kupu. Apalagi orang. Subhanallah. Itulah peristiwa di kiamat. Allah musta'an. Matahari itu digulung Allah. Faidah syamsu kuwirat, wa idzan nujum dibenturkan sama-sama bintang satu sama lainnya. Langit pecah belah. Idza samaun syaqqat, ketika langit pecah belah. Langit itu pecah belah, hancur semuanya. La haula wala quwata illa billah. Kiamat. Tsunami dan antum rasa udah paling mantap lah azabnya kan? Tsunami berapa ratus ribu yang habis. Itu paling setinggi pohon kelapa. Saya kemarin Aceh, saya lihat Allahu Akbar. Kapal besar milik Pertamina itu dipindahkan tsunami di tengah-tengah kota sampai sekarang. Masya Allah, besarnya kapal itu sekarang nggak nggak bisa lagi diangkat ke laut Jadi jadi jadi apa dia? Jadi apa namanya? Monumen. Itu tsunami. Bandingkan banjirnya Nabi Nuh. Tsunami nggak sampai tinggi gunung. Banjir Nabi Nuh, gunung pun tenggelam. Ketika naik kan an kata bapaknya, irkam ma'ina, irkam ma'ana, naik ke atas. Kata anaknya yang durhaka ini, sa'awila jabal, aku naik ke gunung selamat. Kata bapaknya hari ini gak ada selamat. Naik ke gunung, gunung pun tenggelam. Mana lebih dahsyat tsunami dengan banjir Nuh? Mana? Nabi Nuh. Seluruh alam ini banjir pada masa Nabi Nuh. Enggak ada yang bersisa. An seluruh alam. Kalau orang-orang il apa namanya yang pelajari apa namanya itu ilmu apa itu, mereka katakan dahulu kala pernah memang sekali pecah kutub utara cair banjir dunia. Tak tahu kita, kita nggak mungkin benar mungkin nggak nggak penting. Tapi zaman Nabi Nuh semuanya tenggelam. Bukan dari atas saja air keluar, dari bawah pun keluar. Faltaqal ma'u ala amrin Berjumpa air dengan air dengan ketentuan yang tertentukan. Allah Akbar. Gak ada bapaknya itu. Banjir tsunami gak ada bapaknya dengan banjirnya Nabi Nuh. Apalagi kiamat. Kiamat itu laut menjadi lautan api. Kata Allah SWT bahwa idal biharu sujirat ketika lautan dipanaskan, meleleh. Dalam lautan ada banyak gunung-gunung itu, ikhwan. Ketika tsunami terjadi, yang ditumpahkan pertama kali itu panas. Orang-orang terbakar itu semua. Bangkai-bangkai terbakar. Kan dari dalam bumi itu keluar. Hitam. Tsunami pertama yang datang itu yang menimpa yang orang-orang terbakar telanjang-telanjang panas. Subhanallah. Dalam perut bumi kita ini apa? Apa? Mana ahli-ahli ini? Dalam perut bumi kita ini api semua. Subhanallah. Ada gas, ada minyak bumi, ada api. Allahu Akbar. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ketika ditiupkan sangkakala fala ansaba bainahum enggak ada lagi nasab enggak ada lagi bapak enggak ada anak semua enggak ada semua sibuk dengan perkara masing-masing wala yatasaalun bahkan mereka tidak ada yang saling menanya satu sama lain enggak ada semua sibuk dengan perkara sendiri kata Allah apa yauma yafirul mar'u min akhi pada hari berlari seorang bersaudaranya sekarang kalau anda kata ada musibah, kita masih sempat panggil saudara. Kita tolong saudara. Hari kiamat, setiap orang berlari daripada saudaranya. Wa ummi wa abi. Dari bapaknya pun enggak peduli. Dari ibunya pun dia enggak peduli. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Nabi-nabi aja Sekali bernabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi, enggak tahu aku jiwaku ini kemana nanti jiwaku jiwaku Allah Akbar itu perkara yang sangat dahsyat faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya itulah orang-orang beruntung. Maka ikhwan, banyak-banyaklah kita membuat timbangan kita berat di dunia ini dengan semua yang mampu kita perbuat, dengan salat ke, puasa, menimba ilmu, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, berinfak, bersodakah, berkata-kata baik, membantu sahabat. Perbanyaklah supaya bertimbangan itu dan kurangi dosa. Kalau pun berbuat dosa bertobatlah. Kalau pun berbuat dosa perbanyaklah kebaikan semoga menghapuskan dosa dan jangan sampai berlebih dosa daripada pahala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khaffat mawazinuh." Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, ya. Kalau orang kafir tidak ada sama sekali kebaikannya. Orang kafir langsung gini ya. Orang kafir nggak ada kebaikan. Tapi yang berbuat maksiat jika timbangan kebaikannya ringan, faulaika alladziina khasiru anfusahum. Mereka lah orang-orang yang merugi diri mereka fi jahannam khalid. Mereka di neraka jahannam berkekalan. Talfahu wujuhahum nar, dibakar wajah mereka dengan api neraka. Um fiha kalihun. Mereka dalamnya dalam penderitaan yang berkepanjangan. Kata Allah, "Alam takun ayati?" tutla alaikum. Bukankah dahulu telah dibacakan ayat-ayatku kepada kalian? Dahulu kan diajak untuk sholat, diajak untuk ngaji, diajak bersodakoh, diajak zakat, puasa, haji. Dibacakan kepada kalian ayat-ayatku. Fakuntum biha tukadzibun. Tapi kalian dustakan ayat tersebut. Allahu Akbar. Dalam ayat lain Allah katakan, "Kam lebih fil ardi ada di sini?" Ditanyakan kepada orang-orang di alam akhirat sana. Apa pertanyaannya? Kam labistum? Berapa lama akan tinggal di bumi? Ada di sini? Apakah bertahun-tahun akan tinggal? Ditanyakan kepada orang-orang yang di negeri akhirat ikhwan. Berapa lamakah kalian tinggal di bumi? Qalu labithna yauman. Apa kata mereka? Kami kayaknya tinggal cuma satu hari aja. Au ba'da yaum. Bahkan setengah hari saja. Fas alil adin. Tanyalah kepada malaikat-malaikat penulis. Subhanallah. Ini kawan menunjukkan umur kita di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan umur akhirat. Wa inna yawman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan seribu tahun kalau kita hitung. Satu hari negeri akhirat sama dengan seribu tahun di bumi ini. Siapa yang umurnya seribu tahun? nggak ada. Maka antum tinggal di bumi ini, kawan, hanyalah kalaupun dihitung bagikan sehari bahkan kurang setengah hari pun kurang masih qala in labithtum illa qalila dikatakan kepada mereka kalian tinggal di bumi sebentar law annakum kuntum ta'lamun ta kalau akan mengetahuinya maka kita nggak lama ikhwan dan nggak tahu kita sampai kapan kita dapat terus menerus berjumpa seperti ini nggak tahu ajal siap mendatangi seorang nggak tahu kita Kata Nabi dia ketika di Haji Wada, la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Mungkin enggak jumpa lagi tahun depan. Ini tiga tahun terakhir kita jumpa. Kata Rasulullah SAW. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menganggap kalian kami ciptakan bermain-main, diciptakan, disia-siakan tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diberikan ganjaran yang apa yang berbuat? Tidak. Kita diciptakan untuk diperintah, dilarang dan siap diberikan ganjaran wa annakum ilaina la turja'un apakah kalian menganggap kalian tidak dikembalikan kepada kami semua kita akan dikembalikan ucapkan inna lillah apa arti inna lillah kita ini semua adalah milik Allah wa inna ilaihi rajiun dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar Wa qala ta'ala Allah berfirman Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah? Belumkah lagi datang waktunya bagi orang-orang beriman hati mereka dapat khusyuk, tunduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma nazala minal haqq, tunduk khusyuk menerima apa-apa yang turun daripada kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Jangan sampai mereka orang-orang beriman meniru orang-orang ahlu kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad. Diberikan mereka masa yang panjang. Orang-orang sebelum kita umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh berapa lama berdakwanya? 950 tahun dakwanya saja. Panjang-panjang umur Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, panjang-panjang kaum sebelum kita. Panjang umurnya. Kata Allah, diberikan mereka tempo yang panjang Fakasat kulubuhum. Enggak beramal. Semakin kasar bahkan membatu hatinya. Wa kathirun minhum fasikun. Kebanyakan mereka fasik. Banyak orang diberikan umur yang panjang tapi dia lalai. banyak orang tua nggak tahu tua. Allah musta'an. Kadang kita di pasar ibu-ibu udah nenek-nenek. Masya Allah, gayanya gaya gaul, celana pendek, baju ketat. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Ape-ape gen kiri kanan bawa gadis muda. Haula wala quwata illa billah. Masuk koran mati di rumah mesum. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita mulai baca hadis. Tafadhal, iqra, Ilman. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd Qala musallif rahimahullahu ta'ala Wa an ibn Umar radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma Qala Akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Biman kibaya faqal Kun fit dunya ka'annaka gharibun Au abirun Au abiru sabilin وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرادك wa min hayatika limau limautika rawahul bukhari wa an ibnu umar radhiyallahu anhu qala Hadis pertama dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya dia berkata, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW memegang kedua pundakku. Ini ikhwan, ya. Perbuatan Rasulullah SAW ini adalah untuk mendekatkan dirinya kepada mad'unya maka tidak salah jika antum ketika memberikan nasihat kepada murid-murid antum atau kepada kawan antum pegang bahunya ya akhi barakallah fi itu akan melunakkan hatinya membuat dekat maka itu yang Rasulullah buat dipegang kedua pundak Ibnu Umar katakan apa kata Rasulullah SAW kun fit dunya karena kegarip aw rusabit. Dia dipegang kedua bahunya Dia dikatakan jadilah engkau di dunia ini karena kegarip bagaikan orang asing di dunia ini jadi engkau bagikan orang asing. Au sabil atau bagi, bagian seorang yang sedang berjalan, berjalan. Itu kata Rasulullah kepada Ibnu Umar. Maka di sana ada pesan-pesan yang berharga sekali untuk orang yang dicintai Ibnu Umar. Diingatkan Ibnu Umar, dia pegang pundaknya baik-baik, dia katakan, "Jadi engkau di dunia ini bagikan seorang yang asing." Gharib bahasa Arabnya artinya asing atau pelancong. Orang asing ya. Yang namanya orang asing nggak semua dia bawa. Nggak ada orang asing bawa rumahnya kemana semua pegang semua tangannya nggak ada. Dia hanya bawa sekedar bekalnya saja. Ya. Karena bukan tempat itu merupakan tempat dia yang abadi. Itu hanyalah merupakan tempat persinggahan maka Rasulullah menyuruh Ibnu Umar untuk zuhud. Jangan kau sibuk mengumpulkan dunia semua. Nanti kau kumpulkan dunia habis waktumu. Enggak ada kau bawa bekal untuk negeri akhiratmu. Di dunia ini cukup-cukup sajalah apa yang kau kumpulkan dalam urusan duniamu. Jadi langkah di dunia ini bagikan seorang asing. Seorang asing, pelancong. Pelancong enggak akan mungkin dia bawa semua. Rumahnya dia bawa, mobilnya dia bawa semua. Enggak. Paling-paling ATM aja dibawa. Jadi engkau di dunia seolah-olah orang asing mengajarkan kepada Ibnu Umar agar di zuhud terhadap dunia ini. Ya. Agar tidak sibuk dia membawa kemana-mana seluruh dunia ini. Bawalah sekedar saja. Maksudnya, begitulah kehidupan Rasulullah SAW para sahabat-sahabat. Umar, Rasulullah, Abu Bakar. Benar-benar zuhur mereka. Ya. Sekedarnya saja. Kalaupun hartanya banyak, bukan untuk dia nikmati. Untuk infak, untuk sedekah, untuk ini. Hidupnya biasa aja. Bajunya pun nggak mahal-mahal. Ya. Rumahnya pun nggak mewah-mewah kali. Ini namanya zuhud dalam kehidupan dunia. Bukan harus antum miskin. Kalaupun Allah takdirkan antum memang sekedar apa, cuman pas-pasan aja. Alhamdulillah. Ya, apalagi kurang daripada itu kurang Zuhud antum alhamdulillah. Tapi kalau allah takdirkan antum itu kaya selama antum nggak peduli dengan harta itu semua. Ya, penampilan antum tetap biasa, bergaulnya biasa, bicaranya biasa, itu zuhud. Dan itu lebih tinggi daripada orang yang nggak punya apa-apa kemudian berkata dia berkata dia zuhud. Rumahnya reot. Eh kamu rumah begini? Ya biasalah zuhud. Padahal karena nggak bisa bangun rumah. Ya kan? Yang takjub itu adalah orang yang kaya raya tapi dia zuhud. Ketika dikatakan Abdullah Mubarak, wahai imam, anta zahid, engkau orang zuhud. Dikatakan kepada Abdullah Mubarak. Kata Abdullah Mubarak, bukan aku ini contoh zuhud. Tuh Umar bin Abdul Aziz Di tangannya dunia dia tinggalkan. Umar bin Abdul Aziz, bukan dia nggak mau. nggak peduli kali sama dunianya dia. Hari pertama jadi khalifah dia bilang kepada istrinya Fatimah binti Abdul Malik, istriku, semua perhiasan dan benda orang tua balikkan ke Baitul Mal, balikkan semua. Kalau kau nggak balikkan, kita bisa sampai di sini. Nggak tahu dari mana tuh asalnya nggak jelas. Kau tahu bagaimana hajat itu dari mana dapat dari harta itu semua. Balikkan ke Baitul Mal. Kau pilih aku atau kau balikkan itu semua. Dibalikkan semua ke Baitul Mal. Subhanallah. Ya. Umar bin Abdul Aziz. Itulah yang kita kenal ketika dia nyalakan lampu, datang anaknya berbicara-bicara. Eh ini umur perkara apa nih? Kau bicarakan. Oh, ini perkara tentang rumah. Eh, bentar, kita matikan lampu ini. Kenapa? Ini minyaknya minyak negara. Masya Allah. Antum di peting bisa dibawa-bawa tiap hari. Zuhud. Subhanallah. Rumahnya bingung orang rumah rumah yakni Umar Umar bin Abdul Aziz. Datang utusan jauh-jauh dari negeri yang jauh. Ya, melaporkan bahwasanya tentara Umar bin Aziz menyerang tanpa memberikan izin. Dia cari rumah Umar sampai dari Khurasan dia jalan terus sampai menemui Umar bin Aziz. Kata orang tuh dia tuh yang lagi membaiki rumahnya. Berdua sama istrinya dia isinya bak, naikkan bata, ngoper bata dia naikkan. Kata dia, "Itu khalifah kalian." <laughs> Ya, itu dia. Subhanallah, itu zuhud. Ketika meninggal Umar eh, bin eh, Abdul, Malik bin Marwan disiapkan untuk dia kereta kencana. Kalau kita sekarang apa yang paling mahal ini? Apa man? Mobil paling mahal apa? Hah? Mercy masih kurang itu. Kereta kencana disiapkan. Dia bilang semenjak kemarin dulu sampai hari ini aku nggak pernah berubah tetap Umar juga. Udah bawa tuh kencana kereta kencana itu. Aku naik keldai ini aja. Naiknya keldainya aja. Itu zuhud. Kalau antum nek kombet karena nggak bisa beli lebih <laughs> baik. Subhanallah. Kenapa ini akhi? Inilah zuhud ini Ustaz. Itu Umar bin Abdul Aziz itu baru namanya zuhud. Dunia datang dia tolak, dia talak tiga dunia. Bukan talak satu bisa rujuk. Talak tiga. Subhanallah. Talak yang nggak pernah rujuk kepadanya selama-lamanya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Padahal bahasa mudanya, masya Allah, perlintinya Umar bin Abdul Aziz. Di Madinah, kalau dia jalan, semua orang tahu dia jalan. Kenapa? Parfumnya yang masya Allah, wanginya. Jadi khalifah, jadi zuhud, sezuhud-zuhudnya. Masya Allah, itulah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Nah, wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul kita ulangi. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia bagikan orang asing. Aw abiru sabil atau orang yang sedang berjalan saja. Jalan akan siap tinggalkan. Ya, berjalan saja. Pelancong saja. Jalan sebentar tinggalkan. Begitulah dunia ini kau anggap akan kau tinggalkan segala dunia ini kembali ke rumahmu yang abadi. Kalau orang yang namanya musafir dia ingin cepat segera sampai ke rumahnya. Ya, nggak mau dia lama-lama. Kata Rasulullah, "Man khafa adlaj wa man adlaja dakhala al-manzil." Yang khawatir terlambat ke rumahnya dia akan jalan segera. Yang jalan segera akan sampai ke rumahnya. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang yang Allah dagangkan itu mahal. Ala inna silatallahi jannah. Barang itu dialah surga, kata Rasulullah. Yang takut terlambat dia segera berjalan. Maksudnya apa? Yang khawatir nggak bawa bekal nanti ketika balik ke akhirat sana kampung abadinya, dia segera cepat kerjakan perintah Allah, jauhi larangan, banyak-banyak kumpulkan bekal. Yang cepat pasti sampai ke rumah. Tapi yang lambat-lambat di tengah jalan dirampok, nggak sampai ke rumahnya dia. Allah musta'an dirampok oleh syaitan. Kita ini kawan menuju surga Allah. Itulah kampung kita. Dari situ kita di, diciptakan Allah Subhanahu Bapak kita itu Adam, dari mana asalnya? Dari surga. Dan kita semua akan kembali ke kampung itu. Kampung apa namanya? Surga. Tapi yang namanya jalan ke sana banyak halangan rintangan. Gak semua orang sampai ke sana. Banyak yang dirampok di tengah jalan oleh nafsunya, syahwatnya, syaitan, amalan amalan jeleknya. Itu perampok-perampok. Maka hendaklah antum semua bersabar agar sampai ke kampung antum pertama. Mana dia? Surga. Kalau ditanya antum dari mana asalmu? Dari kita ini semua abnahul jannah. Anak surga kita semua ini. Jangan mau ke neraka. Kemana kita kembali? Ke surga. Maka jangan sampai dirampok di tengah jalan. Nah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul, adala Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantajir as-sabah." Jika engkau berada pada waktu sore hari jangan tunggu besok pagi tobatnya besok sholatnya besok ngaji besok semua besok ngaji akhir malam ini besok akan masih ada hari ngaji besok bukan milik antum Tobat lagi, besok pagi aja lah saya mulai tobatnya sholat subuh masih pagi besok bukan milik kita wa idza asbahta fala tantadiril masa' jika engkau di siang hari, jika engkau di, eh, di waktu pagi hari, jangan katakan tunggu nanti sore. Wa khudh min sihhatika limaradik. Hendaklah kau ambil masa sehatmu untuk beramal sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik. Ambillah waktu hidupmu untuk beramal sebelum datang kematian menjemputmu. Rawahul Bukhari. Demikian ikhwan rahimakumullah kajian kita hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita rahmat, taufiknya, hidayah dan inayahnya agar Allah mudahkan kita dalam meniti hari-hari kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين yang mau bertanya silakan waktu 5 menit tafadhal silakan belakang tiap orang satu soal aja ya uh, Bismillah uh, tadi disebutkan Ustaz bahwa orang yang meninggal tidak bisa apa kembali lagi. Ulangi. Cuma, orang yang meninggal tidak bisa kembali lagi. Bagaimana? <laughs> Ke dunia. Dunia. Nah, bagaimana dengan uh, perkara yang ada di dalam masyarakat tentang mati suri yang katanya orang yang meninggal bisa hidup lagi? Bisa kamu? Tidak tahu sih mati suri itu. Pak Andre. mana tahu mati suri? Belum mati berarti dia ketika itu. Berarti belum mati. Kalau udah meninggal, nggak bisa lagi hidup lagi. Mungkin menurut ilmu kedokteran ada orang-orang yang jantungnya nggak berdetak lagi. dia Dianggap mati. Ketika dimandikan hidup lagi. Berarti dia belum mati. Berarti ruhnya masih ada. Itu aja jawabannya. Nah, yang lain? Fadal. Bantu dulu Ustaz kita itu. Naam Syekh, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, ini tentang surga yang pernah uh, Bapak kita Adam dulu tinggal di sana apakah surga yang sebenarnya yang bakal kita masuki nanti Bismillah atau memang surga hanya surga yang sebagai bayangan? Surga bayangan? Ah. Maksudnya apa surga bayangan? Maksudnya surga yang belum yang sebenarnya. Ah, jadi ulangi soalnya, teman. Ulangi soalnya. Soalnya apakah surga yang pernah tinggal dulu bapak kita Adam sana memang surga yang ya, itulah yang bakal dimasuki kita nanti. Ahsan. Apakah surga Adam itu surga yang kita akan kembali ke sana kelak? Jawabannya ya, itu pendapat Rasulullah Jemaah. Dan itu yang hak. Adapun orang-orang Mu'tazilah Al-Kalam mengatakan bukan itu surganya. Dengan akal-akal mengatakan mereka mengatakan surga kan tempat yang bebas, masa dilarang-larang? Makan buah ini, makan enggak mungkin mustahil. Itu bukan surga di sana. Itu surga yang Adam ditempatkan di bumi, Adam mengatakan di Yaman dan segala macam. Itu semua dusta, nggak ada benarnya. Kalau kata di Yaman nggak ada kata Allah. Kul nahbitu minha jami'a. Kami katakan turun kalian semua daripadanya kepada Adam, Hawa dan iblis turun semuanya. Surga di sana di langit. Surga sekarang udah ada belum? Udah ada di mana dia? Langit sana. Neraka udah ada belum? Udah ada. Di tempat paling bawah kita nggak tahu di mana neraka. Paling bawah. Neraka paling atas, eh surga paling atas. Di surga sana. Udah ada. Dan di sana Adam diturunkan ke bumi ini dan semua kita akan kembali insya Allah ke sana ya dengan izin Allah swt ke tempat surga yang dahulu kita dikeluarkan daripadanya tidaklah mengatakan surga Adam itu bukan surga akhirat yang kelak akan ditempati manusia kecuali Mu'tazilah dan ahlu kalam yang lebih parah kaum Batiniyah mengatakan surga itu hanyalah ulok saja bahasa medannya terangkan dulu bang ulok itu Ece-ece aja, simbol-simbol aja itu. Itu orang batiniyah. Rafidah batiniyah. Mengatakan surga itu hanyalah merupakan khayalan belaka. Nabi-nabi itu membuat orang supaya mau berbuat baik dia diiming-imingi dengan surga seperti itu. Enggak ada itu semua. Itu hanya sesuatu yang sifatnya di akal yang enggak ada ikatnya itu. Ya, Nggak butuh dari surga untuk makan, minum gitu ke ruh. Karena mereka mengingkari berbangkitnya jasad. Nggak ada jasad berbangkit. Allah mustahil. Nggak ada kata mereka. Yang mereka pahami ruh saja. Ruh nggak perlu makan minum, nggak perlu dia diberi wanita segala macam. Itu kebutuhan jasad. Jasad akan binasa. Nggak akan mungkin lagi ada berbangkit. Bagaimana? Nah, mereka mengingkari berbangkitnya jasad pada hari kiamat. Kaum batiniyah. Ahlu sunnah mengatakan ya. Allah katakan demikian kita imani. Nah, yang lain? Terakhir, fadal. Terus ya. Fadal, itu belakang dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, Ustaz, saya mau tanya, uh, tadi disebutkan bahwasanya uh, malaikat Israfil pada tiupan yang pertama maka akan hancur semua seluruh makhluk. Nah, apakah ada kabar yang sahih tentang makhluk eh, makhluk-makhluk Allah yang tiba dikecualikan. Kenapa Ada. itu? Eh, istimbat para ulama apa-apa yang diciptakan untuk kekal tidak akan binasa. Ketika sangkal ditiup, yang binasa seluruh alam kecuali yang dikecualikan di, di, Allah. Seperti surga ngancur. dari yang diciptakan Allah, yang sekarang sedang nunggu antem-antem ini, insya Allah nggak pernah mereka binasa. Tetap mereka ada. Anak-anak kecil pelan-pelan surga nggak pernah binasa. Semua kenikmatan surga nggak ada yang binasa ketika kiamat. Tetap ada. Neraka dengan semua adabnya tetap ada. arsh tidak akan pernah bergeming dengan adanya kiamat. Tetap ada. loh mahfuz, kalam. Itu makhluk-makhluk yang tetap ada. Yang diciptakan Allah untuk berkekalan. Wallahu ta'ala alam. Lihat dalam kitab Syarah Akhir Tahawiyah dan nanti itu. Nah, antum terakhir. Syekh Kabir kita ini. Anak kafir, orang-orang kafir. Iya, nenek moyang kita semua asalnya anak surga. Tapi kita nggak tahu apakah kita kembali ke surga itu atau enggak. Siapa yang bisa menjamin? Saya tadi katakan semua kita harus berusaha jalan ke sana, tapi nggak semua orang sampai kembali ke kampung awalnya karena tergoda dengan setan tengah jalan dirampok, dicuri. Akhirnya nggak sampai ke kampung awalnya, terlena di kampung di tengah-tengah jalan terlena. Singgah satu tempat cantik namanya tempat terlena. Semua kawan-kawannya udah berangkat, dia tinggal di pulau itu. Terlena dia. Jadi orang kafir semua kita asal muasal kita negeri kita adalah surga. Orang kafir semua nenek moyangnya siapa? Adam. Adam juga surga asalnya. Tapi mereka adalah orang-orang yang dicuri di tengah jalan. Maka antum jangan sampai tergoda. Nanti ada yang ngajak-ngajak, ayo kita yuk keluar yuk sini yuk tempat sini nggak usah tergoda. Bukan itu. Kampung kita mana? Surga. Jangan tergoda. Jalan terus ke sana. Insya Allah semoga Allah Subhanahu SWT menyampaikan kita ke kampung tersebut dengan izin Allah Taala. Demikian ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.